wasyarul umur muhdasatuhah wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih membahas tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-31 Al-Kabiratu Al-Hadiyatu al thalathun yaitu al kadibu fi Walibi aqwalihi yaitu suka berdusta di dalam pembicaraan-pembicaraannya. Ikhwanifiddina azani Allah wa jami'an Sebelum kita melangkah pada pembahasan ataupun dosa besar yang ke 32 Al-Kabiratu Athaniyatu wa Wathalathun Yaitu tashabbuhun nisa Tashabbuhin nisa bir rijal Wa tashabbuhur rijal bin nisa' laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kita sedikit mengulang tentang materi kita yang lalu yaitu tentang berdusta. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya berdusta itu termasuk akhlak yang rendah dan hina dan tergolong di antara eh, akhlak-akhlak uh, akhlak -akhlak yang buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim dan salah satu di antara ciri kemunafikan dan merupakan cabang-cabang kekufuran. Dan berdusta merupakan alamat atau tanda rendahnya akal seseorang, lemahnya moral, dan jeleknya kepribadian seseorang. Dan kedustaan itu ataupun suka berdusta ini akan menghinakan ya seseorang itu dan akan menjauhkannya dari kemuliaan. Salah seorang ulama salaf yaitu Al-Mawardi mengatakan, kedustaan adalah kumpulan, ya gabungan dari segala keburukan dan merupakan asal, merupakan pangkal dari segala celah. Karena akibatnya yang buruk, akibat dari kedustaan yang buruk dan hasil akhirnya yang keji. Karena akan menghasilkan adu domba jadi antara manusia. Kalau kita lihat orang-orang yang berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah adu domba, itu tidak lepas dari kedustaan-kedustaan yang disampaikannya kepada manusia. Namimah atau adu domba itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi naqlul hadis min bainin nas ila ba'd liyufsidu bainahum. Menukil berita dari orang ke orang untuk merusak hubungan mereka. Yang tidak jarang hal ini dibumbui dengan kedustaan-kedustaan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kafa bil, bil mar'i kadiban bi kulli Cukuplah seorang itu dicap sebagai pendusta jika dia mengobral, menyampaikan ya semua yang yang ia dengar. Ya, dan adu domba ini akan menyebabkan kebencian dan kebencian akan menyebabkan permusuhan dan permusuhan akan menyebabkan menimbulkan ya, peperangan ya, kita katakan peperangan antara ya, manusia dan ini merupakan akibat buruknya. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang sedikit kejujurannya maka akan sedikit pula temannya. Barang siapa yang sedikit kejujurannya maka akan sedikit temannya. Sebab manusia tidak akan mau berteman dengan orang yang e, suka berdusta atau seorang pendusta. Ya, manusia akan letih dibohongi. Mungkin satu dua kali kebohongan mereka dapat menanggungnya, mereka dapat masih dapat memakluminya. Tapi kalau terlalu sering dan menjadi suatu tabiat baginya, watak eh, dari dirinya, maka orang-orang akan menjauhinya. Orang-orang akan menghindarinya dan tidak akan mau berteman dan bergaul dengannya. Nah, kedustaan ya terutama pada masa sekarang ini sudah menyebar. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang mudah berdusta dalam interaksi dan pergaulannya. Dan alangkah sedikitnya orang yang jujur. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi orang yang jujur Ya ayuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang berlaku jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur dan kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur dan menjauhi uh, para kadzabun athir, ya orang-orang yang yang pendusta lagi penuh dosa ya nah demikian akan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an dan akibat buruk ya dari dusta ini adalah ya dusta itu akan menggiring pelakunya kepada neraka sebaliknya kejujuran akan menggiring pelakunya kepada surga ya nah ini merupakan uh, akibat ya yang paling buruk yang disebabkan oleh kedustaan dan merupakan balasan yang terbaik ya dari sebuah kejujuran. Walaupun sekarang ini ya berkembang pemiu di kalangan masyarakat, ya kalau jujur maka terbujur. Ya, siapa yang jujur terbujur. Ya, demikian. Ini merupakan ya, kita katakan e, cermin ya dari jauhnya mereka ya cermin jauhnya mereka dari keimanan dan sifat amanah. Karena iman itu adalah amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan kejujuran. Demikian ikhwanifiddin, azni Allah wa iyyakum jami'an. Khususnya kita soroti pada uh, uh, masalah ini berkaitan dengan para pedagang dan pegawai. Para pedagang dan pegawai yang ya kita katakan uh, memegang prinsip ini. Kalau kita jujur terbujur, ya nggak akan dapat untung, nggak akan dapat keuntungan dan laba kalau kita jujur. Ya maka pedagang pun seolah-olah melegal, melegalkan, ya, membenarkan tindak-tindak kebohongan di dalam jual belinya. Ya, jual beli uh, di, uh, mem, apa namanya kita memanipulasi harga, ya, me, menyembunyikan cacat dan aib. Ini merupakan bentuk-bentuk kebohongan. Dikatakan barang yang palsu sebagai barang yang asli, ya. Nah, demikian untuk melariskan barang dagangannya. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan at-tujar humul fujar Kebanyakan dari pedagang itu adalah fujar, orang-orang yang berlaku fajir, yang berbuat fisik, kefusukan, ya, kejahatan dan dosa. Ya, disebabkan mereka kata Nabi, ya, mereka berkata namun bohong perkataannya. Mereka bersumpah tapi dosa sumpahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji ya orang-orang ya, para pedagang yang jujur. At-tajir sadukul amin Sesungguhnya para pedagang yang soduk, yaitu jujur, lagi terper, terpercaya, yaitu amanah, amin. Ma'an ma nabiyina wa siddiqina wa syuhada yaumal qiyamah. Ia akan bersama para nabi, para kaum siddiq, dan syuhada pada hari kiamat nanti. Tapi, faqalilun mahum, sangat sedikit para pedagang yang jujur pada hari ini. Kalau kita survei ke pasar-pasar, maka mayoritas isi pasar itu adalah kebohongan. Berapa banyak ya kita katakan konsumen ataupun para uh, kita katakan ya, para uh, um, pelanggan itu kecewa, pembeli kecewa setelah pulang dari pasar, merasa dibohongi timbangannya, dibohongi takarannya, dibohongi harganya, dibohongi uh, apa namanya uh, barang jualan atau benda-benda yang dia beli ya ternyata tidak seperti yang diiklankan atau tidak seperti yang di eh, apa namanya di ya, dikatakan oleh si penjual dan lain sebagainya. Nah begitulah eh, wajah pasar sekarang ini Ikhwanifiddin Allah dan para pendengar yang berbahagia. Ya sangat sedikit ya para pedagang yang jujur pada hari ini. Maka jadilah kita kumpulan orang-orang yang sedikit itu. Fakwaku numa as Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Demikian juga para pegawai. Para pegawai sekarang ini di kantor katanya kalau jujur kita, kalau kita jujur lugu, kadang-kadang orang jujur ini dijuluki dengan sifat-sifat yang buruk agar orang lari dari sifat jujur ini. Mereka katakan, wah lugu sekali orang itu. Ya si fulan itu lugu sekali karena jujurnya. Nah orang jujur dikatakan lugu begitu. Nah orang yang pintar berdusta, lihai berdusta dikatakan ya orang yang cerdik. Orang yang pintar, wah pintar kali si fulan. Ya rupanya pintar bohong, ya pintar berdusta. Ya, nah demikian Ikhwanifiddin. Ya ini termasuk ya apa namanya gelaran-gelaran buruk yang diberikan kepada orang-orang yang saleh. Orang yang jujur dikatakan lugu, orang yang dusta dikatakan bijak. Nah hingga eh, kita katakan ukuran dari kejujuran ini menjadi suatu yang nisbi, ya tidak jelas lagi di kalangan manusia pada hari ini. Ikhwanifiddin dan para pendengar yang berbahagia. Ya di kantor juga demikian. Ya para pegawai itu dan para buruh juga ya yang namanya jujur itu barang langka. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini ya pemborong lah. Kita memborongkan rumah misalnya. Ada saja kehilangan. Ya, ada saja kecurangan, ada saja kebohongan, ya. Eh, apa namanya eh, material-material ataupun eh, kita katakan curi waktu dan lain sebagainya ya ketidakjujuran di dalam kerja ya nah ini juga sering kita dapati di tengah-tengah masyarakat hingga ya, kita katakan orang jujur pada hari ini adalah barang langka ya bahkan mungkin sudah masuk museum mereka nggak ada lagi bertebaran di luar nah itulah yang men, apa namanya mencuatkan keprihatinan kita maka dari itu hendaknya kita ya khususnya orang-orang yang menuntut ilmu para penuntut ilmu ya uh, apa namanya mengedepankan kejujuran ini dan menjadi contoh bagi uh, masyarakat di dalam hal kejujuran. Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah, wa inna rajul la yasduq hatta yuktawa ya-, wa la yazalu yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa." Kalian wajib berlaku jujur, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang berlaku jujur dan ber, dan selalu berusaha, ber, senantiasa berusaha untuk jujur hingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya, jadi jujur itu perlu apa namanya? Eh, latihan, ya taharra, ya taharus sidq ya, ya la yazalu yasduq dia senantiasa jujur wa yataharra sidq dan dia, dan dia berusaha berupaya sedemikian rupa untuk jujur dan menghilangkan ataupun menjauhi sifat dusta ya maka hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur jadi kejujuran itu juga perlu dilatih sebagaimana al-hilm kesantunan itu juga perlu dilatih sabar juga perlu dilatih Ya, kalau orang tidak melatih dirinya untuk jujur, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang jujur. Ya, jadi perlu latihan. Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum, sesungguhnya kesantunan, sifat santun itu dengan tahallum, dengan melatih diri untuk santun, ya. Wa man tasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran kepadanya. Jadi sifat-sifat yang baik ini juga perlu latihan. Latihan untuk Eh, kita katakan ya. melakukannya dan membiasakannya ya melakukannya dan membiasakannya karena kalau tidak dibiasakan maka eh, eh, kebiasaan ataupun tabiat ini tidak akan melekat pada diri kita demikian pula sebaliknya ya akhlak-akhlak yang tercela ya yaitu dusta kalau tidak dibiasakan kita hilangkan atau kita jauhi maka ya kita akan Eh, terbiasa untuk berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi mengatakan, "Iya kumul kadib, fa inal kadiba yahdi ilal ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilal nar, wa inna rajula la yagdib, wa la yazalu yakbib, wa yataharral kadib hatta yuktaba indallahi kadzaba." dan diharamkan ah, dan kalian dilarang dari dari kedustaan. Kalian diharamkan berdusta. Kalian dilarang berdusta karena sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada kefajiran dan kefajiran akan membawa kepada api neraka. Akan menggiring kepada api neraka dan sesungguhnya seorang itu berdusta senantiasa berdusta dan dia mencari-cari ya alasan dan waktu momen untuk berdusta ya hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ya seorang pendusta kadzaba. Nah, demikian khonifuddin. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang buruk ini, maka dia akan menjadi tabiat dan watak. Nah, kalau sudah menjadi watak ini susah mencari obatnya. Nah, kalau watu masih ada obatnya. Ya, kalau watak itu susah mencari obatnya dan susah untuk dirubah Ya, payah dan sulit untuk dirubah kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya ya kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberinya hidayah kepada kebaikan. Nah, di antara kedustaan yang nampak tersebar meluas di tengah-tengah manusia, ya, mulai dari kedustaan kepada Allah dan Rasulnya, kedustaan untuk merusak hubungan dua orang yang bersaudara dan bersahabat, berdusta untuk menjadikan para pendengarnya tertawa-tawa, ya, yaitu para pelawak, orang-orang yang apa namanya berbicara ya dan apa namanya sengaja untuk membuat orang tertawa ya bahkan kadang-kadang dibumbui dengan dusta nah ini termasuk hal yang kita katakan tercela ya sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya ya seorang ya berbicara kepada manusia eh, liudhi kabihin nas untuk agar orang-orang tertawa dengannya eh, karenanya ya karenanya maka Nabi mengatakan wailun lahu wa wailun lahu wa wailun lahu. Celakalah baginya, celakalah dia, celakalah dia. Nabi mengatakan wailun lilladzi yuhaddis bil hadis liyudhika bihin nas fayakdzib wailun lahu wailun lahu wailun lahu hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani di dalam Sahihul Jami' celakalah wail dikatakan wail ini adalah neraka wail ya bagi orang-orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan liyudhika bihinas untuk membuat orang-orang tertawa. Ya, lalu dia berdusta. Ya, dibumbui dengan dusta. Ya, dia ter, dia tanpa terasa, tanpa dia sadari dia jatuh dalam dusta. Fayakdzib. Wa wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Wail atas baginya, neraka wail baginya atau kebinasaanlah baginya. Nah, bagaimana pula kalau pembicaraan itu menyangkut tentang urusan-urusan agama? Seperti yang kita lihat sekarang ini ya, ya mereka mengatasnamakan agama berbicara tentang urusan-urusan agama tapi tujuannya untuk membuat manusia tertawa, untuk membuat manusia tertawa-tawa, bahkan terbahak-bahak, bukan sekedar tertawa, tapi terbahak-bahak. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dihindari. Ya, karena tanpa terasa kita akan tergiring kepada dusta ya karena memaksakan diri agar manusia tertawa bagaimana supaya mereka tertawa hingga ya perkataan-perkataan kita pun kadang-kadang dibumbui dengan dusta satu dua kedustaan akhirnya ya menjadi suatu kebiasaan ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an ya jadi ini harus dihindari dalam pembicaraan manusia aja tercela ya kita apa namanya dalam pembicaraan duniawi ya sengaja membuat orang-orang tertawa ya ya dengan dibumbui dengan kedustaan-kedustaan ini adalah satu yang tercela apalagi kalau pembicaraan itu menyangkut urusan agama yang merupakan kaulun fasal wa ma huwa bil hazl merupakan kaulun fasal kata pemutus kata-kata yang tegas wa ma huwa bil hazl bukanlah ya Al-Quran ini ataupun agama ini suatu yang hazal, suatu yang ya, kita katakan senda gurau dan permainan bukan perkataan sia-sia. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Ini adalah satu perkataan yang berat. Ya, perkataan yang berat, yang berat bagi jiwa manusia. Ya maka hendaknya dijauhi dari perkara yang sia-sia, ikhwani fiddin. ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi pembicaraan tentang agama bukan untuk mencari tertawa dan kepuasan jiwa. Sebagian orang mendengarkan ceramah itu seperti mau mendengarkan musik atau mendengarkan lagu. Kalau enak di telinganya maka dia dengarkan. Kalau nggak enak, ya dia pun lari. Ya, sementara dia tidak tahu bahwasanya pada perkataan itu terdapat obat. Obat itu biasanya pahit. Ya, jarang obat yang manis. Ya, maka ini adalah kebiasaan yang harus kita jauhi dan kita hindari. Ya, ini adalah perkara ini adalah urusan agama, urusan din yang harus kita eh, apa namanya harus kita simak dengan saksama, dengan keseriusan, kesungguhan ini adalah kata-kata yang jelas dan pasti. Ini adalah kata-kata yang serius. Ini menyangkut sorga dan neraka. Ya bukan hal yang perlu dijadikan bahan tertawaan, apalagi dibumbui dengan kedustaan seperti yang banyak kita lihat pada eh, hari ini ya. Ya bahkan kadang-kadang berdakwah dibumbui dengan nyanyian ya berdakwah dibumbui dengan lawakan nah ini adalah suatu yang ya kita katakan tidak selayaknya dan tidak pantas dan tidak akan bisa terhindar dari yang namanya al-kidib atau dusta. Demikian ikhwan fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula dusta di dalam hal menghujat, dalam hal bersengketa, ya, dalam kondisi dalam eh, dalam ya posisi terjepit. Nah, ini kadang-kadang sering ya terjadi ikhwan fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an ya. Ya, seorang itu berdusta karena dia terjepit ya karena dia apa namanya kita katakan eh, e, merasa terpaksa untuk berdusta, ya padahal sebenarnya tidak terpaksa berdusta. Ya, nah ini adalah satu hal yang perlu kita hindari dan termasuk ya kita katakan e, e, apa namanya dosa besar yang harus dihindari. Dan juga termasuk ya tanda-tanda kedustaan yang telah menyebar yaitu penukilan kabar-kabar dan berita-berita dusta yang menghapus sebagian hakikat yang sebenarnya. Nah, demikian ya. Ya kalau kita lihat Ya, ya, berita-berita yang ada di surat kabar, majalah ataupun ya televisi itu eh, mayoritas ya dapat kita katakan mayoritasnya adalah dusta, kebohongan, kepalsuan. Kadang-kadang kita juga susah untuk eh, apa namanya kita katakan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang jujur dan mana yang mana yang dusta. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk mengetahuinya, ya karena samarnya hal ini di tengah-tengah manusia. Ya samarnya hal ini tengah-tengah manusia. Ya, kalau kita lihat ya berita-berita sekarang ini, ya kebanyakannya adalah ya itu informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan itulah hakikat dari ke kedustaan ikhwanifiddin. Itulah hakikat dari kedustaan yang harus kita jauhi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ya itu pula sekarang ini yang menjadi idola di tengah-tengah masyarakat. Itu pula yang ya kita katakan menjadi idola di tengah-tengah masyarakat. Dan kejujuran ini, Khonifuddin Azani Allah wa iyyakum jami'an, harus kita tanamkan, ya harus kita tanamkan semenjak dini sebenarnya, ya semenjak kanak-kanak, ya semenjak kanak-kanak, ya menanamkan kejujuran dan melarangnya untuk berbohong, ya. Nah kejujuran adalah pilar yang sangat penting dalam akhlak Islam. Ya, diperlukan usaha yang keras, untuk menanamkan dan mengokohkan sifat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar yang kuat dalam masalah ini. Beliau menempatkan kaedah umum bahwa ya di dalam pendidikan anak ya ini penting untuk ditanamkan karena anak juga manusia yang mempunyai hak-hak dalam muamalah kemanusiaan dan juga kedua orang tuanya tidak boleh mendidik anaknya di atas kebohongan dan dan apa namanya kita katakan kedustaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan ajari anak uh, untuk berbohong, ya, jangan ajari anak untuk berbohong hingga dia menjadi seorang yang yang kita katakan mudah berbohong, akhirnya dari mudah berbohong jadi gemar berbohong hingga akhirnya dia menjadi seorang pembohong. Ya, Nabi mengatakan man qala li ta'al haka thumma lam yu'tihi fahuwa kadhib Barang siapa berkata kepada seorang anak kecil atau seorang anak, "Kemarilah, aku akan memberi, memberimu sesuatu." Lalu ia tidak memberikan apa-apa, maka itu adalah kedustaan. Itu adalah kedustaan. Abdullah bin Amir menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah kami. Ketika itu aku masih kecil. Aku pun keluar untuk bermain. Lalu ibuku berkata, "Wahai Abdullah, kemarilah. Aku akan memberimu sesuatu." Maka Rasulullah bertanya, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Ibunya menjawab, aku akan memberinya kurma. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika ternyata engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka ditulis bagimu dosa dusta. Ya, jadi ini secara tidak langsung mengajari anak itu berdusta dan menjadi seorang yang mudah berdusta. Ya, namun sayang, Ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, masih banyak orang tua yang menganggap remeh hal ini. Mereka menyepelekan masalah kejujuran dalam pergaulan bersama anak. Ya, banyak orang tua yang mudah berkata bohong kepada anaknya. Nah, banyak perkataannya yang menyelisihi ucap, uh, perbuatannya yang menyelisihi ucapan atau tidak menepati janji. Nah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi pembentukan karakter anak. Ya. Berbahaya karena si anak akan merasa ya, bahwa itu adalah hal yang biasa, ya bahwa itu adalah hal yang biasa, maka pun maka dia pun membiasakannya hingga akhirnya menjadi kebiasaannya fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, untuk untuk membentuk kejujuran pada diri anak, hendaknya kita membiasakan putra-putri kita berbicara jujur. Ajarkan kepada mereka pengertiannya dan perbedaan antara jujur dan bohong. Larang mereka berbohong. Nah kemudian doronglah ya putra putri kita itu untuk jujur dengan memberitahukan ganjarannya dan dan dampak positifnya di dunia dan di akhirat. Sanjunglah sikap jujur dan pujilah eh, mereka ketika ber, berlaku jujur dan celalah dia, kecamlah dia atau berikan hukuman kepadanya jika dia berkata bohong. Hingga dia tahu akibat buruk dari kebohongan dan buah dari kejujuran. Nah, kemudian jadilah kita figur teladan ya. Menjadi figur teladan bagi ya, ya, ya, yang baik ya, yang yang yang mulia, yang luhur bagi anak-anak kita. Dan janganlah kita pernah berkata eh, janganlah kita pernah berbohong. Apabila kita terlanjur berbohong atau terbukti bohong, maka akuilah bahwa kita telah berbuat, berbuat salah. Beristighfarlah lalu minta maaflah kepada si anak. Nah, demikian. Nah kemudian apabila kita mengungkapkan kebohongan, ya, mengungkapkan kebohongan salah, uh, seorang anak, ya, eh, seorang anak kita, maka jangan membeberkannya di hadapan umum. Ya tapi berilah ia peringatan dengan cara yang privasi, ya, yang pribadi. Tanya, tanyailah secara langsung dengan lemah lembut dan tidak kasar, agar ia mau menjelaskan mengapa dia berbohong, sebab-sebab dia berbohong. Selanjutnya, atasilah sebab-sebab tersebut. Jadi ya ketika kita mengungkapkan kebohongan salah seorang anak kita, maka janganlah kita beberkan di hadapan umum. Jangan kita permalukan dia di hadapan umum. Akan tetapi ya berilah peringatan secara pribadi, secara personal ya. Kemudian ya coba ya koreklah darinya mengapa dia berkata uh, bohong supaya kita bisa mengatasinya. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah jauhkanlah putra putri kita itu dari teman-teman yang buruk ya, ya atau karib kerabat eh, ataupun keluarga yang punya sifat bohong, eh, seorang pembohong kan begitu ya. Kita jauhkan putra putri kita dari eh, apa namanya dari pergaulan seperti itu. Nah, kemudian perlu juga kita mengulang-ulang ataupun kita menceritakan kepadanya kisah-kisah dan cerita-cerita tentang mulianya kejujuran dan buruknya kebohongan. Nah, demikian eh, dengan cara yang menghibur ya hingga tanpa terasa telah tertanam pada dirinya eh, bahwa orang yang jujur itu adalah mulia dan kejujuran itu akan membawa hasil yang positif dan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga kebohongan itu adalah suatu akhlak yang tercela dan kebohongan itu akan membawa dampak yang buruk di dunia maupun di akhirat. Nah demikian Khonifuddin Azani Allah wa jami'an Hingga semenjak dini Si anak itu sudah tertempa menjadi seorang anak yang jujur Dan mengetahui bahwa eh, bohong itu ataupun dusta itu adalah suatu ya, yang dilarang Bahkan termasuk salah satu dosa besar Demikian Khonifuddin Azani Allah wa iyakum jami'an Ya berkaitan dengan pembahasan kita pada ya minggu lalu ataupun uh, Selasa lalu dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan Al-Kabiratu Athaniyatu Wathalathun. Dosa besar yang ke-32 yaitu laki-laki uh, perempuan dan laki-laki yang menyerupai lawan jenis ya, yang menyerupai lawan jenisnya. Laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan ya menjadi bencong, banci. Demikian juga wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, wanita-wanita yang tomboy, Ya, nah ini adalah satu yang ya kita katakan tercela dan membawa laknat. Ya, tercela dan membawa laknat. Meskipun pada hari ini orang-orang memandang itu satu yang lumrah dan biasa, bahkan digolongkan kepada hak asasi manusia, ini merupakan suatu kejahatan sebenarnya terhadap hak asasi manusia. Laki-laki dijadikan perempuan, perempuan dijadikan laki-laki. Ini menyalahi fitrah sebenarnya ya. Ini bukan apa namanya hak asasi manusia, bahkan ini adalah melecehkan dan melanggar hak asasi manusia. Tapi demikianlah timbangan pada hari ini sudah banyak yang terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang yang batil menjadi hak. Ini adalah perkara yang membawa laknat dan setiap perkara yang membawa laknat itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Ya di dalam kitab As-Sahih yang diru- ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al imamul Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anallah al-mutashabbihatu minan nisa'i rijal, wal mutashabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat. Laknat itu hakikatnya adalah at-tardu rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak tidak jadi apa-apa. Ya bahkan kita akan hidup dalam musibah dan malapetaka, dalam bahaya dan bencana jika kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melaknat ya, Allah melaknat perempuan ya yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki dan laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Ya mulai dari ya kita katakan aksesoris yang dipakai, pakaian, ya, tingkah laku, gaya bicara, ya yang menyerupai yang menyerupai lawan jenisnya maka ini termasuk tasyabuh dan tasyabuh eh, seperti ini adalah tasyabuh yang diharamkan ya tasyabuh yang diharamkan laki-laki misalnya memakai pakaian wanita busana wanita aksesoris wanita ya segala hal atribut yang sebenarnya ini dikhususkan untuk wanita dia pakai. Nah ini termasuk bentuk tasyabuh. Demikian juga gaya berjalan, ya gaya berjalan, gaya bicara, ya ini Ya, itu tidak boleh ya, meniru lawan jenis ya nah demikian demikian pula wanita ya, dia tidak boleh ya kita katakan meniru lawan jenisnya yaitu pria di dalam hal pakaian tingkah laku bicara dan lain sebagainya yang merupakan kekhususan kaum pria ya kekhususan kaum pria kaum pria nah demikian di dalam riwayat lain ya eh, Rasulullah SAW mengatakan la'anallah allah ya allah ar-rajalah minan nisa. Allah Subhanahu wa taala malaknat ar-rajalah minan nisa, yaitu ya apa namanya wanita-wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Wanita-wanita yang berperilaku yang meniru yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Ya hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Syalbani. Al Demikian juga dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anallah al-mukhannatsina minan minar minar minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang mukhannas yaitu yang menyerupakan dirinya dengan wanita yang membuat dirinya menjadi wanita, berbicara seperti wanita, berjalan seperti wanita, berlenggak-lenggok seperti wanita, memakai pakaian-pakaian wanita, aksesoris wanita, ya atau memotong rambutnya seperti potongan rambut wanita ya nah demikian atau berhias ya seperti berdandan seperti dandanan wanita nah ini termasuk ya, mukhannas yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala demikian pula halnya al mutarajjilat minan nisa wanita-wanita yang mutarajjilat yaitu yang berperilaku seperti laki-laki yang meniru-niru laki-laki ya wanita-wanita yang tomboy berperilaku seolah-olah laki-laki. Nah, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni allati yatashabbahna birrijal fi filabsihim wa hadisihim, yaitu yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Baik di dalam hal pakaian-pakaian mereka dan juga di dalam pembicaraan ataupun gaya bicara mereka. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah al-mar'ah talbasu ar rajul wa rajulu yalbasu libsat al mar'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki eh, perempuan yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian wanita. Jadi di dalam hal berpakaian juga harus diperhatikan. Nah di sana ada pakaian-pakaian yang memang khusus untuk wanita ya khusus untuk wanita maka ini diharamkan bagi kaum laki-laki untuk memakainya haram bagi kaum laki-laki memakainya nah di sana ada pakaian-pakaian khusus untuk pria ya mulai dari ya kita katakan pakaian baju celana ya ataupun sepatu ya yang ini khusus untuk pria ya khusus untuk pria dan secara uruf itu memang dipajang di bagian pria ya di bagian pria, di bagian laki-laki itu pakaian laki-laki, ya maka ini diharamkan bagi kaum wanita untuk memakainya. Haram bagi wanita untuk memakainya. Jadi ya, di dalam membeli kostum atau busana juga harus dilihat. Yang laki-laki janganlah mencari tem, uh, apa pakaian di tempat yang memang itu stand kaum wanita. Dan kaum wanita juga jangan salah tempat cari busana, cari kostum di ya apa namanya di tempat ataupun di stand yang memang itu untuk pria di eh, ada khusus pakaian untuk wanita dan ada untuk pria. Maka janganlah kita memakai pakaian lawan jenis kita karena itu merupakan bentuk tersebuh yang diharamkan yang membawa laknat ya yang membawa laknat. Fa'idha labisat al-mar'ah zayir rijal. Ya apabila seorang wanita memakai perhiasan-perhiasan laki-laki ya mulai dari ya kita katakan uh, apa namanya uh, baju, celana, alas kaki, sepatu, ya dan juga eh, lain-lain yang memang ada di sana perbedaan atau dibedakan antara pria dan wanita. Misalnya jam tangan. Nah di sana ada jam tangan pria, ada jam tangan wanita. Ya, yang wanita janganlah pakai jam tangan pria. Ya, yang pria janganlah memakai jam tangan wanita. Ya demikian. Jadi segala sesuatu ada kekhususannya. Demikian juga kacamata, hal-hal yang memang ah, dibedakan di situ antara laki-laki dan perempuan maka janganlah kita memakai perhiasan aksesoris lawan jenis kita itu. Demikian. Nah itu termasuk ya kita katakan tasyabuh yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatalhaquha la'natullah ya wa rasuluhu. La'natullahi wa rasulihi. Ia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian. Dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para apa namanya banci ataupun wadam ini itu dijauhkan ya dari apa namanya dari masyarakat ya dijauhkan mereka dari masyarakat ya eh, Rasulullah diriwatkan dari eh, apa namanya eh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya telah melaknat para banci yaitu bencong laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita tomboy wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhrijuhum min yutikum. Usir mereka dari rumah kalian. Ya, usir mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas mengatakan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan si fulan, ya, dari rumah dan Umar mengeluarkan si fulanah, yaitu si fulan dan fulanah yang ya kita katakan banci dan tumbuh tadi. Ya maka ini juga harus menjadi perhatian kita, Ikhwanifiddina azan Allah wa iyyakum jami'an. Bahwa e, mereka, para banci dan apa namanya kita katakan, para banci dan e, tomboy ini, ini dijauhkan di, dari dari apa namanya, dari masyarakat. Dikucilkan dia dari masyarakat sebagai bentuk hukuman ya atas mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar bukan malah dilindungi dan bahkan di apa namanya dianggap biasa bahkan ya apa namanya dipuji Demikian Khonifuddin. Karena mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah hukumnya haram dan mereka adalah orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah mereka berada di, di rumah kita. Ya, janganlah mereka berada di rumah kita. Demikian Khonifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Jadi uh, hal ini ya sebagaimana kita sebutkan Ya berlaku di dalam hal pakaian, cara bicara, gaya berjalan, ya potongan apa namanya fisik, ya, ya, yang sengaja misalnya potongan rambut dan lain sebagainya. Ya kemudian juga ya kita katakan alas kaki sebagaimana diriwayatkan uh, dari Ibnu Abi Mulaikah ya ya pernah bertanya kepada dikatakan atau ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sepatu laki-laki ya ada seorang wanita yang memakai sepatu laki-laki. Maka ia pun berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi ya para wanita, ya kaum wanita ini hendaknya memperhatikan juga. Janganlah dia pakai ya kita katakan kostum atau pakaian-pakaian yang memang itu khusus untuk laki-laki. Pakailah pakaian-pakaian yang memang diperuntukkan untuk wanita Contohnya saja seperti misalnya jaket lah kita katakan ya. Nah, di sini ada jaket-jaket yang memang tuh jaket wanita, jaket pria. Nah, kalau dia pakai itu kadang-kadang kita juga kalau dari belakang kita kita kira dia itu pria. Ya, kita kira dia itu pria. Ternyata wanita. Jadi wanita pakailah jaket wanita gitu ya. Nah, demikian juga aksesoris lainnya seperti sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini jam tangan sebagaimana kita sebutkan tadi agar dia tidak jatuh dalam bentuk tersebut bi, eh, bi apa namanya bil, birrijal. Jadi ya, mikir juga kaum laki-laki ya, janganlah dia pakai eh, jam tangan wanita, ya, sepatu wanita, ya dan eh, kita katakan meniru gaya bicara wanita dan sejenisnya. Karena itu termasuk ya tasyabuh eh, bin nisa ya atau termasuk muhannas ya termasuk uh, eh, nabi bin nisa orang laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan ya dengan wanita ikhwan dan para pendengar yang berbahagia. Ya, jadi itu harus kita hindari dan ya para wali ya di sini para suami ataupun orang tua hendaknya memperhatikan ya apa namanya orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ya misalnya seorang uh, apa namanya seorang ya, seorang suami idza amkana uh, idza amkana zaujatahu dia jika dia membiarkan ya dia memberikan kebebasan kepada ya apa namanya istrinya untuk berperilaku seperti itu, berperilaku tomboy misalnya, ya wa bihi walam yanhaha ya dan dia meridainya dan dia tidak melarangnya ya maka dia akan jatuh dalam uh, laknat tersebut juga karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku amfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina manuku amfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, khususnya para wali, ya, orang tua, para suami hendaknya menjaga melihat putra-putri mereka, juga istri-istri mereka agar tidak jatuh dalam bentuk tasyabuh ini, ya. tidak jatuh dalam bentuk tasyabuh, ya. Ya kalau kita lihat, ya apa namanya putri kita agak tomboy ya itu diperhatikan, harus di apa namanya dicegah ataupun harus di luruskan jauh-jauh hari jangan sampai menjadi suatu kebiasaan hingga dia menjadi apa namanya perempuan yang tomboy. Demikian juga istri kita kalau ada nampak kelaki-lakian begitu ya eh, gaya bicaranya ataupun ya, sikapnya ataupun ya apa namanya kostum-kostum ataupun pakaian busana yang dikenakannya aksesoris yang dikenakannya maka hendaknya kita melarangnya ya janganlah ya kita membiarkannya nah demikian Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an berkaitan dengan dosa eh, apa namanya? dosa eh, yang ke-20 32 ini yaitu tasabbuh eh, nisa nisa rijal wa tasabbuhur rijal bin nisa ya menyerupai lawan jenis ya nah demikian ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari apa namanya dari dosa ini ya dari perkara yang membawa laknat ini dan membersihkan masyarakat kita dari orang-orang seperti ini. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia, ya penjelasan ataupun kajian kita pada hari ini. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukuran jazakallahu khairan barakallahu fiik para ustaz dan demikianlah ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum pendengar radio Roja di manapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ihsan Al Maidani hafizahullah dari pembahasan Al Kabair poin yang ke-32 yaitu haramnya laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya yaitu perempuan menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau di pesan singkat di 081 989 6543. Dan kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan hari ini agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan uh, kita. Ya, di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ah, Pak, ini dari eh, Selamat Mulyadi, eh, Serpong. Selamat Pak Selamat Mulyadi ya. Ya. Jadi, maaf ini ya di luar tema karena saya ini apa eh, ini tapi urgent sekali ini mau menanyakan tentang itu cara dikembalikan kepada Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, mas masalah apa? Iya, masalah silakan, Pak. Masalah masalah itu ayo masalah uh, cara memakai uh, eh, HP Flexi untuk Oma ini mendengar gimana caranya? Uh, mungkin Bapak bisa menghubungi layanan OFR kami, Pak ya? Uh, ya berapa namanya? Uh, ah, 8233661 ya. Uh, ya, uh, Baik, baik eh, selanjutnya untuk pendengar yang eh, lainnya silahkan Anda bisa bertanya dengan eh, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu pembahasan Al-Kabair ya dosa besar yang ke-32 yaitu haramnya menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Jadi 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan Pak volume radionya saya Pak Waryadi dari Rawalumbu Bekasi. Silakan. Uh, mungkin saya mengambil tema yang kemarin ya masalah dusta, boleh ya? Iya silakan Pak. Uh, ya. Boleh Ustaz. Kalau misalkan saya mengundang suatu pertemuan di dijadwalkan hari ini jam 10. Tiba-tiba karena ada sesuatu hal saya tidak sempat menyampaikan kepada undangan tersebut, undangannya dibatalkan. Nah, apakah saya termasuk berdusta nggak atau berbohong sehingga teman-teman yang sudah diundang pada datang sedangkan saya sendiri berada di tempat misalkan lagi kemana nah apa termasuk orang berdusta nggak untuk untuk perbuatan tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, Eh, ini termasuk masalah menepati janji ya menepati janji ya seorang muslim itu harus eh, komitmen dengan janji yang telah diberikannya dan menyalahi janji ini eh, termasuk salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan yang harus kita jauhi ya jadi hendaknya kita katakan seorang mukmin itu menjaga janji-janjinya ya wafadu aimanakum jagalah janji-janji kamu. Nah, kalau kita beri janji kepada seseorang, misalnya kita bertemu besok jam 10, maka pegang janji itu. Nah, kalau ada perubahan, maka kita menginformasikan kepadanya, ya, menyampaikan kepadanya bahwa janji dirubah atau dibatalkan, ya pertemuan dibatalkan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita yang telah memberi janji, ya, yang telah memberi janji ya, tanggung jawab kita untuk me menyampaikannya, ya, untuk meralatnya kalau ada ralat di situ, ya. Nah, kalau kita tidak meralatnya dan kita tidak itu itu termasuk kelalaian dan itu termasuk kesalahan kita dan hendaknya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang-orang yang telah kita beri janji. Bahwasanya janji ternyata tidak bisa dilakukan karena ada halangan misalnya karena ya kadang-kadang kita berencana tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya ya manusia berkehendak tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak di atas kehendak manusia wa matasyauna illa yasha Allah nah kadang-kadang kita ingin bertemu tapi ternyata tidak tercapai kan begitu ya nah maka hendaknya kita yang selaku pemegang janji untuk me me me meralatnya ataupun mengabarkan nah itu kewajiban kita itu tanggung jawab kita Nah, kalau kita tidak sampaikan ya hingga tiba waktu perjanjian, maka itu adalah salah kita dan kita harus minta maaf kepada orang-orang yang telah kita beri janji ya. Kita harus minta maaf kepada orang-orang yang telah kita beri janji. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya, nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada tiga pertanyaan senada, diantaranya dari Umu Hanifah di Tangerang dan e, Abdullah yang berada di Bogor dan penyanyi yang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya memakai celana pendek yang terbuat dari bahan jeans ataupun celana panjang yang terbuat dari bahan jeans yang dipakai hanya khusus untuk di depan suaminya? Uh, dan yang ditanyakan apakah uh, hal tersebut masuk dalam kategori uh, tasyabuh dengan kaum laki-laki walaupun hanya dipakai di depan suaminya? Ya, uh, pengharaman pakaian itu bukan kepada apa namanya di sini bukan kepada uh, bahannya ya. Ya, bahan-bahan ada yang dilarang memang. Ya, misalnya laki-laki diharamkan memakai sutra, sutra bagaimanapun bentuknya sutra itu, apakah dia itu ketat maupun longgar, ya sutra diharamkan bagi laki-laki, dihalalkan bagi wanita. Nah, jeans itu ter bukan termasuk bahan yang diharamkan sebenarnya. Ya. Nah, kalau tidak diharamkan maka ini bergantung kepada bentuk jeans itu gimana. Apakah dia longgar hingga bisa dipakai untuk eh, apa namanya? Eh, untuk eh, kaum laki-laki ya tidak membentuk aurat kan begitu ya tidak eh, apa namanya membentuk bodinya ataupun tubuhnya maka itu silahkan. Nah di sana ada ya kita katakan pakaian untuk eh, kita katakan wanita. Nah ada pakaian untuk pria. Nah kalau pakaian untuk pria dia jeans untuk pria itu diharamkan dipakai oleh perempuan dimanapun. Ya di depan suami, ya, di apa, apa apalagi di depan orang banyak kan begitu ya. Nah, itu diharamkan walaupun tujuannya untuk menyenangkan suami itu tidak boleh dia memakai pakaian ini. Karena pakaian-pakaian seperti ini ya ikhwanifiddin ya diharamkannya beberapa jenis makanan, pakaian dan lain sebagainya ya, ya itu akan memberikan pengaruh kepada tabiat. Ya, kita khawatir di situ. Ya, kalau kita memakai pakaian wanita, kita khawatir tabiat wanita akan melekat seiring dengan melekatnya pakaian itu pada pada tubuh kita. Ya, maka itu diharamkan karena dia bisa bisa menjadi wasilah kepada hal yang buruk, yang dilarang kan begitu ya. Nah, jadi ini diharamkan juga ya bagi seorang wanita memakai pakaian pria di hadapan suaminya. Ya, walaupun itu dipakainya untuk suaminya saja, itu tetap diharamkan. Ya, itu tetap diharamkan karena pengaruh buruknya itu bukan eh, itu kembali kepada dirinya ya, bukan kepada suaminya Bukan artinya wah tidak ada mudaratnya. Mudaratnya itu kembali kepada dirinya. Ya ketika dia memakai pakaian itu, ya maka tabiat-tabiat pria akan secara otomatis melekat pada dirinya. Nah, ini akan bi bisa mempengaruhi wataknya. Oleh karena itu dilarang itu memakai pakaian ya lawan jenis karena bisa berakibat kepada mental ataupun uh, jiwa si pemakainya. Nah, demikian. Jadi dilarang ya eh, dipakai walaupun di hadapan suami. Wallahu alam bisawab. Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan eh, selanjutnya masih uh, di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada pula yaitu ya Ustaz mengenai celana uh, panjang bagaimana apabila wanita memakai celana panjang uh, yang terbuat dari bahan yang uh, tidak mengetat atau longgar kemudian dipakai keluar dan memakai Eh, baju yang selutut ya apakah hal tersebut juga merupakan kategori tasabuh yang tidak diperbolehkan Nah mengenai pakaian, di sana ada kriteria pakaian bagi kaum muslimah. Silahkan baca buku jilbab mar'ah muslimah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Di situ dijelaskan ya salah satu kriteria pakaian itu adalah fatfat, yaitu longgar dan luas tidak membentuk dan tidak menampakkan bentuk tubuhnya ya atau menunjukkan bentuk tubuhnya. Jadi harus longgar dan menutup tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah demikian. Jadi kalau masih menampakkan bentuk tubuhnya tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan satu pertanyaan kembali di pesan singkat yaitu dari hamba Allah yang berada di Bogor ya Ustadz fenomena munculnya waria-waria yang saat eh, saat ini yang sangat menjamur sekali yang yang dilakukan yang sebelumnya ada pada kaum Nabi Lut, apakah memang ada hadisnya atau keterangannya akan muncul kembali kaum kaum eh, kaum Nabi Lut pada zaman akhir ini, Ustaz? Ya, eh, sebenarnya homoseksual tidak selalu identik dengan apa namanya dengan e, eh, tasabuh ini ya. Karena tasabuh ini bukan berarti harus ya dilarang apabila apa namanya kita katakan pelakunya itu gay ya, ataupun homoseks ya, homoseksual bukan. Ya, tasyabbuh tetap di, dilarang, diharamkan. Meskipun tidak mengarah ke situ. Mungkin meskipun pelakunya bukan seorang gay ataupun seorang banci beneran begitu ya. Se seorang pria ya dia pakai ataupun dia meniru-niru gerakan wanita dan memakai pakaian wanita walaupun dia itu bukan gay, bukan seorang yang homoseks. Ya, itu tetap dilarang. Demikian juga wanita tomboy meskipun dia bukan lesbi tapi dia menunjukkan ketomboynya tetap dilarang apalagi dia jatuh kepada ya eh, apa namanya dosa lesbian ataupun homoseksual ini lebih-lebih lagi itu dosa di atas dosa kan begitu ya karena homoseksual itu adalah suatu dosa besar yang sudah kita bahas pada pertemuan yang yang apa namanya yang lalu ya termasuk dosa besar yang awal-awal yang kita bahas itu nah demikian jadi tidak ada sebenarnya kaitannya secara langsung. Tapi kita lihat kebanyakannya orang-orang gay ini, orang-orang homoseksual ini, dia jatuh kepada dosa ini, dosa tersebut ya dengan lawan jenis, meniru lawan jenis. Nah itu merupakan pintu ke sana, ya meniru lawan jenis ini merupakan pintu kepada dosa homoseksual ataupun menjadi seorang gay. Nah demikian juga tomboy, ya wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki ini merupakan pintu jalan menuju ya kita katakan dosa lesbian atau lesbi. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ini harus diperhatikan ya. Maka eh, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya hendaknya kita memproteksi ya putra-putri kita ya dan apa namanya orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, ya, istri kita ataupun siapa saja ya eh, dari eh, perilaku menyimpang ini ya meniru-niru lawan jenis itu adalah pintu menuju kepada dosa yang lebih besar lagi yaitu liwat ataupun eh, kita katakan homoseksual ataupun lesbian. Wallahu alam bisawab. Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Di iya, Hambawa di Kalimalang. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Uh, Waalaikumsalam. Uh, anu mau tanya, uh, Ana selama ini jual uh, mungkin bertanya tentang permasalahan masalah dusta yang kemarin tadi. Uh, anak pedagang <clears throat> buku dan herbal. Uh, apakah yeah. boleh uh, misalnya harga buku atau harga herbal misalnya 50 kemudian saya naikkan jadi 55. Lalu konsumen berkata ini harganya berapa? Saya katakan ini harganya 55. Jadi harga katalognya 50 saya katakan 55 karena memang sudah saya naikkan 55 ribu jadi apa naikkan 5 ribu jadi 55 ribu. Apakah ini masuk dalam kategori dusta? Ya, ya, ya itu tidak uh, termasuk dusta ya. ya. Para pedagang wajar mengambil untung. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pedagang, mengambil untung itu jangan terlalu besar, ya jangan terlalu besar. Ini termasuk adab perniagaan. Ya, janganlah kita mengambil untung terlalu besar. Ya, silakan baca di adab-adab ensiklopedia adab ya apa namanya Islam di situ dijelaskan termasuk adab-adab tijaroh, adab-adab perniagaan adalah ya tidak mengambil untung terlalu besar. Ya, ya sewajarnya saja. Nabi juga mengatakan ittaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kamu kepada Allah wa ajmilu fit talab. Artinya sewajarnya ajalah di dalam mencari rezeki. Ya sewajarnya saja mencari untung begitu ya, jangan terlalu tinggi ya ya yang untungnya sampai 2000 persen kan begitu ya. Nah hingga ya wajar kalau pembeli menilai ini dusta, ya kan? Kalau kita mengambil untung terlalu tinggi ya dari harga yang sebenarnya mereka juga tahu mereka tidak akan bertoleransi artinya ya apa namanya ya ini dia mengambil laba tapi dia akan berasumsi wah ini pedagang ini menipu kan begitu ya berdusta dia Nah demikian. Tapi kalau kita sewajarnya ya harga bandrolnya misalnya 50 dijual oleh pedagang eceran misalnya 55 itu wajar. Ya, para konsumen ataupun pembeli juga tidak akan berasumsi ataupun tidak akan menuduh wah ini pedagang apa namanya menipu ataupun dan sejenisnya. Ya, nah demikian. Jadi sewajarnya aja ajmilu fit talab. Sewajarnya sajalah kamu di dalam mencari rezeki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini yang banyak kadang-kadang diabaikan oleh para pedagang. Nah, demikian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pedagang yang sodukul amin. amin. Ya, yang jujur lagi amanah karena balasannya adalah kita akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya baik terima kasih banyak atas uh, jawabannya Ustaz dan uh, satu pertanyaan terakhir di ya, kesempatan pagi hari ini yaitu ada pertanyaan dari muslimah di Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz bagaimana ada seorang laki-laki yang memang sudah lembut sejak kecilnya sehingga di waktu dewasanya terdapat lenggak-lenggok wanita dalam perbuatan dan cara bicaranya ada uh, ada yang ber, berpendapat bahwa itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang benar hal seperti itu, Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Nah, di sana ada orang-orang yang khunsa, khunsa muskil. Yaitu orang yang memang anak yang memang memiliki dua jenis kelamin sejak lahir. Nah, ini merupakan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, takdir Allah Subhanahu wa taala dia memiliki dua alat kelamin alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Nah, hal ini memang terjadi dan ada, ya. Nah, kalau itu terjadi maka anak ini dilihat, ya, setelah dewasa kemana ke kecondongannya, apakah kepada jenis kelamin laki-laki ataupun perempuannya. Nah, kalau kepada laki-laki maka hendaknya dia dilatih untuk menjadi seorang laki-laki, ya. Nah, demi ini namanya khunsa muskil, khunsa muskil. Taib. Nah, apabila anak ini bukan bukan termasuk kasus itu. Artinya dia bukan memiliki dua kelamin ganda. Dia tidak memiliki kelamin ganda. Kelaminnya cuma satu, laki-laki. Tapi dia memiliki sifat lemah gemulai. Nah, sifat lemah gemulai sebenarnya ya suatu hal yang wajar pada seseorang dan bisa juga membawa kepada hal yang positif. Tapi kalau itu mengarah kepada meniru lawan jenis, maka hendaknya ini ya para orang tua ya kita katakan meluruskannya ya memberikan uh, kita katakan uh, pengertian kepadanya batas-batas mana lemah lemah gemulai ya yang yang terpuji yang memang itu membawa kebaikan baginya mana yang lemah gemulai itu menjurus kepada ya kita katakan meniru lawan jenis ya maka hendaknya ditanamkan kepadanya semenjak dini ya uh, apa namanya sifat eh, sifat-sifat uh, kejantanan kelaki-lakian kepadanya menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah laki-laki berbeda dengan perempuan walaysa dzakaru unsa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan Nah, dibiasakan kepadanya untuk ya apa namanya berperilaku seperti laki-laki, bermain-main dengan anak laki-laki kan begitu ya, dengan mainan-mainan yang ya kita katakan ya mengasah kejantanannya, ke laki-lakiannya. Nah, demikian. Hingga sifat-sifat yang kewanitaan ini bisa terkikis. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini bu, eh, perlu ya kita katakan perhatian yang serius dari para orang tua tentunya untuk memperhatikan perkembangan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silahkan Ustaz. Ya, ikhwan fiddin azanillahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita uh, menyelesaikan pembahasan tentang uh, dosa besar yang ke-32 yaitu haramnya ataupun dilarangnya eh, laki-laki uh, dan wanita menyerupai lawan jenisnya di dalam hal ya pakaian, busana, pembicaraan, gaya bicara, ya dan kebiasaan-kebiasaannya. Nah demikian. Dan ini ya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sikap seperti ini menyerupai lawan jenis itu merupakan sikap yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. La'an Allah al-mutasyabbihat minar nisa bin rijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa ya mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga merupakan sebab ya, ya seorang itu masuk ke dalam neraka ya sebab masuk neraka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salasun la yadkhulun al jannah tiga orang yang tidak akan masuk surga walayanzurullah ilaihim yaumal qiyamah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat ya Allah tidak akan masukkan mereka ke surga dan Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat Salah satunya adalah al-mar'ah uh, uh, al-mutarajjilah, al, al, al birrijal. Wanita yang menyerupai laki-laki, ya, wanita yang menyerupai dirinya dengan laki-laki dengan lawan jenisnya. Nah, juga itu hukuman di akhirat ya. Nah, hukuman di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada uh, para banci dan para wanita-wanita tumbuh ini ya kepada para kaum muslimin untuk mengeluarkan mereka ini dari rumah-rumah mereka. Akhrijuhum min buyutikum. Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, kalau mereka ya melakukan eh, si eh, apa namanya perbuatan-perbuatan seperti ini ataupun eh, menjadi ya, wanita-wanita yang tomboy ataupun laki-laki yang banci usir mereka dari rumah-rumah kalian Nah ini adalah kita katakan kehinaan di dunia sebelum azab dan eh, kita katakan kehinaan nantinya di akhirat. Ya Allah alam sawab demikianlah ikhwanifiddin pertemuan kita pada hari ini yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Uh, saya mohon maaf atas uh, kesalahan mungkin uh, perkataan yang menyinggung perasaan ataupun yang tidak pada tempatnya. Uh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.